Islam adalah nikmat. Allah menyebut Islam sebagai nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Islam adalah nikmat bagi umat manusia bahkan merupakan nikmat yang paling besar. Karena dengan Islam kehidupan manusia akan menjadi lebih tertata rapi dan akan menjadi lebih baik. Kemudian setelah nikmat Islam ada nikmat yang tidak kalah besar dan pentingnya yaitu nikmat sunnah. Setelah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada nikmat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebut juga nikmat di dalam kitabnya yaitu nikmat sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Orang-orang yang telah diberi nikmat, nikmat apa yang telah diberi kepada orang-orang ini yaitu nikmat sunnah siratul mustaqim yaitu sunnah para sahabat yang telah berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti oleh para tabi'in Atba'ut tabi'in dan para ulama-ulama sudah mereka sampai hari kemudian kelak. Itulah nikmat sunnah. Jadi kedua nikmat ini merupakan nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Caranya adalah dengan merawat Islam dan sunnah kita, menjaganya dan tetap istiqomah memegang teguhnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kejahilan, dari kebodohan, terutama kebodohan atau kejahilan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata kejahilan yang terbesar adalah kejahilan seseorang terhadap rabb terhadap Rabb yang telah menciptakannya, Khaliknya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia membimbing mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperkenalkan kepada mereka siapa Rabb mereka yang berhak mereka ibadahi, yang berhak mereka sembah, yang berhak mereka tujukan segala pengagungan, penghormatan, dan ibadah hanya kepadanya semata. Rasulullah membimbing kita dari kejahilan tersebut kepada cahaya Islam, kepada ilmu, kepada ma'rifah, kepada ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Islam. Yang sebelumnya kita tidak mengetahui jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang dan memimpin kita, menuntun kita, memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif untuk sampai kepada Allah kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى Barang siapa yang menurhakai Rasul setelah datang kepadanya penjelasan yaitu Islam dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman yaitu jalan sunnah maka kami biarkan dia leluasa di atas kesesatan tersebut wa nuslihi jahannam kemudian ha- pada hari kiamat kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wasaat masira Salawat dan salam ini kita limpahkan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Topik kita pada hari ini Ada dua. Pertama kita membicarakan tentang Lailatul Qadar dan yang kedua kita berbicara tentang hari raya atau Idul Fitri. Pertama kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan sebuah malam yang Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan dan keutamaan pada malam tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surat khusus yang bernama surat Al-Qadar. Untuk menjelaskan tentang keutamaan malam ini, malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Para malaikat dan arroh, arroh di sini adalah malaikat Jibril turun pada malam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perintah-perintah. Kesejahteraanlah sesungguhnya malam ini akan terus berlangsung sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Demikian pula di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan malam ini yaitu pada malam ini diputuskan segala perkara yang maha bijaksana. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin inna kunna mursalin rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang berkah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Pada malam itu diputuskan segala urusan-urusan yang maha bijaksana urusan atau perkara yang turun dari sisi kami dari sisi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya, sesungguhnya ya kami adalah orang-orang yang mengutus sebagai rahmat dari Rabb kamu dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam kedua surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Yaitu bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih pendapat tentang tanggalnya. Tapi pendapat-pendapat tersebut terfokus pada bahwa malam itu adalah malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena pada saat itulah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian bahkan menekankan bahwa itu adalah malam 27 Ramadan awal diturunkannya Al-Qur'an. Tidak menjadi soal bagi kita tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu uh, uh, Al-Qur'an itu turun. Ya, tapi dapat kita petik dari situ satu kesimpulan, ambil satu kesimpulan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Adapun yang disimpulkan oleh sebahagian orang khususnya di negeri ini bahwasanya malam itu adalah malam 17 Ramadan dan ini adalah pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Bahkan kita sebutkan tadi bahwa mayoritas ahli sejarah para muarrikhin menyebutkan pendapat mereka tidak keluar dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena itulah dia malam-malam Lailatul Qadar. Itulah dia malam-malam Lailatul Qadar seperti yang akan kita jelaskan nanti tentang tanggal-tanggal kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Lalu mereka memperingati dari situ dari pendapat yang lemah itu mereka mendasarkan peringatan-peringatan yang mereka adakan setiap tahun yang namanya perayaan malam Lailatul Qadar atau perayaan nuzul Al-Qur'an. Itu tanggal 17 Ramadan. Nah ini merupakan salah satu di antara beberapa kekeliruan kaum muslimin berkaitan tentang malam apa namanya tentang pe, penanggalan malam Lailatul Qadar. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar tapi ya tidaklah disepakati bahwa malam itu malam 17. Ya, di samping juga ikhwanul fillah perayaan uh, nuzulul Quran yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah perayaan yang tidak ada dasarnya. Tidak pernah dirayakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dirayakan juga oleh para khulafaur rasyidin dan para sahabat sudah mereka. Para sahabat, para sahabat sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak merayakan malam nuzulul Quran. Itu eh, keutamaan yang pertama yaitu pada malam Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Qur'an. Yang kedua, malam ini nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Artinya ikhwan fillah para ulama menjelaskan artinya adalah amal-amal pada malam ini terhitung amal seribu bulan. amal yang dilakukan oleh, uh, uh, oleh seseorang pada malam itu itu terhitung pahalanya sama seperti seribu bulan. Maka dari itu ikhwan fillah Allah wa iyyakum jami'an yang perlu kita galakkan pada malam-malam yang kemungkinan merupakan malam Lailatul Qadar adalah amal. Sebagian orang ada yang keliru. Nah, ini merupakan salah satu di antara kekeliruan mereka. Mereka sibuk mencari malam Lailatul Qadar adalah sibuk melihat tanda-tandanya. Ya. Tapi lalai melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah. Mereka sibuk mencari-cari tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Bahkan sampai keliling-keliling kampung atau keliling-keliling kota untuk melihat-lihat tandanya. Ya. Namun Mereka lalai dari ibadah Nah ini adalah perbuatan yang sia-sia Karena yang hendak dituju dari malam Lailatul Qadar itu adalah amal ibadah yang dilakukan pada malam itu Bukan sekedar pengetahuan mengetahui wah ini malam Lailatul Qadar Apa fungsi dan keutamaannya Seorang diperlihatkan kepadanya malam Lailatul Qadar namun dia tidak beribadah di malam itu. Dia tidak mendapatkan fadilah apa-apa. Karena lebih baik daripada seribu bulan ini itu berkaitan dengan ibadah yang dilakukan pada malam tersebut. Kalaupun seseorang dia begadang 10 malam terakhir di bulan Ramadan tapi tidak diisinya dengan ibadah Itu sama saja ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an dia tidak memperoleh keutamaannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man qama lailatul qadri imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Barang siapa yang koma, koma di sini artinya bukan koma, tidur bukan Man artinya qiyamul lail Barang siapa yang melakukan qiyamul lain pada malam Lailatul Qadar maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan catatan dia lakukan itu imanan wahtisaba. Imanan yaitu karena dorongan iman ikhlas saban mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan mencari mengejar tujuan-tujuan lain Nah barang siapa yang melakukan itu maka Rasul mengatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi jadi keutamaan ini diraih bagi orang-orang yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Terutamanya adalah ibadah qiyamul lail. Seperti itulah yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh kaum sebagian kaum muslimin pada malam ini yaitu begadang menunggu sahur tanpa mengisinya dengan ibadah bahkan lebih banyak ngobrolnya daripada ibadahnya. Salat malamnya mungkin cuma 15 menit atau paling lama setengah jam. Namun ngobrolnya yang panjang begadang untuk mengejar mendapat malam Lailatul Qadar Nah ini adalah perbuatan yang sia-sia. Dia tidak mendapatkan fadilah dan keutamaannya. Subhanallah. Rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian keutamaan nah, malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam ayat ini adalah dalam surat ini adalah pada malam Lailatul Qadar ini akan turun para malaikat termasuk di dalamnya malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh Disebutkan umum kemudian khusus Untuk menjelaskan keagungan malam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tanazzalul malaikatu Berturunanlah Yaitu turunlah Secara dengan berbondong-bondong Ya dengan bergelombang-gelombang Tanazzal Ya tanazzul artinya Turun secara bergelombang terus menerus itu namanya tanazzul tanazzalul mala tanazzal tanazzal malaika para malaikat turun secara bergelombang-gelombang kalau malaikat turun mungkin malam-malam lain juga malaikat turun apa fadilahnya apa keutamaannya apa bedanya dengan malam-malam yang lain maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu yang khusus setelah yang umum yaitu Allah mengatakan warruh dan arruh para ulama mufassirin mengatakan arruh di sini adalah jibril malaikat jibril turun secara khusus pada malam lailatul qadar ini Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan membawa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan. Nah, ini merupakan keutamaan ketiga dari malam Lailatul Qadar yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang dipenuhi oleh para malaikat. Karena para, para malaikat termasuk diantaranya Jibril turun pada malam ini. Kemudian fadilah yang selanjutnya bagi malam Lailatul Qadar ini adalah pada malam Lailatul Qadar ini diputuskan semua urusan. Ini merupakan penulisan sanawi, penulisan takdir. Penulisan takdir bermacam-macam. Ada penulisan Lauhul Mahfuz ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan kolam yaitu pena, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena yaitu kalam, "Uktub Pena menjawab mada aktub. Maka Allah berkata kepada apa yang harus aku tulis kata pena. Maka Allah berkata kepada kolam ya yaitu pena itu tersebut uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini merupakan penulisan Lauhul Mahfuz. Itu merupakan penulisan pertama. Yang kedua penulisan ketika seorang berada di alam rahim, di rahim ibunya. Yaitu setelah empat bulan seseorang berada di rahim ibunya maka diutus seorang malaikat untuk menghembuskan atau untuk meniupkan ruh dan menuliskan kepada atasnya beberapa perkara, empat perkara tentang tentang ajalnya, tentang nasibnya, tentang rezekinya, tentang bagaimana apakah dia bahagia atau celaka. Ya, nah ini ditulis ketika dia berada di rahim ibunya. Ini penulisan di rahim, penulisan di alam rahim. Ini penulisan yang kedua. Penulisan yang ketiga adalah penulisan tiap tahun penulisan sanawi, penulisan takdir tiap tahun. Nah, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu batallah anggapan sebahagian orang yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat, tidak ada lagi. Ya. Malam Lailatul Qadar Ikhwan tetap ada pendapat ataupun keyakinan yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat atau dihapus adalah pendapat orang-orang Syiah, Rafidah. Ijma kaum muslimin, ijma ulama Islam bahwa malam Lailatul Qadar itu akan tetap ada sampai hari kiamat, bahkan sebelumnya juga tetap ada. Karena pada malam Lailatul Qadar inilah Allah Subhanahu wa taala menulis takdir yang akan terjadi dalam satu tahun itu pada malam Lailatul Qadar. Allah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi surat Dukhan ayat 3 sampai 6. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yaitu Al-Quran pada malam yang penuh barakah dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang memberikan peringatan fiha yufraku kullu amrin hakim di dalamnya diputuskan segala urusan-urusan yang maha bijaksana yaitu penulisan takdir nah pada malam Al-Qadab ditulis takdir yang ada di Lauhul Mahfuz ya dipindahkan pada malam Lailatul Qadar ini dituliskan secara khusus untuk yang akan terjadi dalam satu tahun. Nah itu pada malam Lailatul Qadar Ikhwanifiddin A'azani Allah wa iyyakum jami'an Apa yang akan terjadi dalam tahun berikutnya Itu ditulis pada malam Lailatul Qadar Ya Amr min indina Ya perintah ataupun keputusan-keputusan urusan-urusan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar ya ditulislah takdir. Takdir alam semesta termasuk juga di dalamnya takdir kita. Selama satu tahun apa yang akan terjadi? Ya, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian jenis penulisan yang berikutnya adalah penulisan harian. Itulah dia penulisan amal. Afwan, yang ketiga, yang keempat penulisan mingguan. Ya, setiap Jumat yaitu ketika malaikat menulis di pintu-pintu masjid. Kemudian yang terakhir adalah penulisan harian yaitu penulisan yang dilakukan oleh para malaikat pencatat amal yang terus bergantian datang menghadap Allah Subhanahu wa taala antara malaikat siang dan malaikat malam membawa catatan-catatan amal hamba. Nah itulah jenis-jenis penulisan takdir. Allah wa jami'an. Jadi salah satu di antaranya adalah penulisan tahunan. Itulah dia penulisan takdir yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan berikutnya yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menyebut malam Lailatul Qadar ini sebagai malam yang barokah. Malam yang berkah. Turun pada malam ini keberkahan ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, berkah. Kita tahu ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an bahwa berkah dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat agung sangat besar dan tinggi nilainya. Dari situ kita bedakan antara berkah dengan rezeki. Ya. Tidak semua rezeki berkah, tapi berkah pasti rezeki. Allah wa Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa ya penduduk penduduk negeri yang beriman dan bertakwa Allah menjanjikan berkah. Kami buka bagi mereka berkah dari langit dan dari bumi. Ya, berkah yang Allah janjikan, tidak rezeki. Karena rezeki ikhwan fillah itu bersyarikat padanya mukmin dan kafir. Ya. Mukmin dan kafir. Allah memberi rezeki kepada orang mukmin dan orang kafir. Tidak ada keistimewaan pada rezeki. Karena semua orang dapat rezeki. Orang kafir juga dapat rezeki, sebagaimana orang Islam juga dapat rezeki. Namun berkah ini khusus ikhwan khusus diberikan kepada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Allah janjikan kepada mereka berkah Karena berkah lebih tinggi daripada sekedar rezeki. Berapa banyak orang-orang yang dapat rezeki tapi tidak dapat berkah? Banyak. Oleh karena itu, kalau antum dapat rezeki, jangan lantas langsung senang dan langsung mengatakan, "Nah, ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada diriku." Belum tentu. Belum tentu rezeki yang kita yang yang yang kita peroleh itu yang sampai ke tangan kita itu berkah. Apa tanda-tanda rezeki yang berkah? Tanda-tanda rezeki yang berkah adalah rezeki itu tidak menghalangi kita dari ketaatan dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda rezeki yang berkah. Rezeki yang justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita malas beribadah, malas berbuat taat, semakin kendor. Ini merupakan tanda-tanda rezeki yang enggak berkah. Malah sebaliknya, rezeki itu justru menyeret kita kepada maksiat yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda rezeki itu tidak berkah. Yang kita harapkan adalah keberkahan, bukan sekedar rezeki. Karena kalau sekedar rezeki, burung pun dapat rezeki. Orang kafir juga dapat rezeki. Orang zalim juga dapat rezeki. Tapi mereka tidak dapat barokah. Nah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan kalau kamu dapat malam Lailatul Qadar kamu akan kaya. Tidak. Allah tidak menjanjikan kekayaan bagi orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Jadi mengejar malam Lailatul Qadar bukan berarti kita mengejar kekayaan. Bagaimana supaya kaya? Ya, caranya mengejar malam Lailatul Qadar sebagaimana anggapan sebagian orang. Nah, anggapan ini keliru. Sebagian orang ada mitos yang mengatakan bahwa siapa yang dapat malam Lailatul Qadar maka kekayaannya akan bertambah pada tahun itu. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru. Ya, karena Allah tidak menjanjikan rezeki pada malam Lailatul Qadar. Allah menjanjikan barokah. Ya Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh barokah. Itulah dia malam Lailatul Qadar. Ikhwani fiddin, Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Kemudian di dalam hadis yang kita bacakan tadi terkandung satu fadilah malam Lailatul Qadar yaitu Malam Lailatul Qadar merupakan malam ampunan. Kita tahu bahawa sepanjang bulan Ramadhan adalah bulan pengampunan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berkaitan tentang bulan Ramadhan ya, yaitu pada malam pada bulan Ramadhan ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hamba dari api neraka dan itu terjadi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Nah ini merupakan keutamaan bulan Ramadan ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Keutamaan bulan Ramadan secara umum. Rasulullah mengatakan innalillah fi kulli yaumin wa lailatin muttaqa'u minan nar fi syahri Ramadan Wa inna likulli muslimin da'watan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam, setiap hari dan malam pada bulan Ramadan ini Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Fisah di Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Jadi hadis yang membagi bulan Ramadan menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah rahmah, bagian yang kedua adalah maghfirah dan bagian yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka merupakan hadis yang lemah. Akhwani hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai satu dalil atau sandaran. Apalagi kita tahu bahwasanya pembebasan dari api neraka itu tidak hanya khusus ya pada 10 terakhir ya 10 terakhir bulan Ramadan tapi berlaku ya mulai dari awal bulan Ramadan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ya ah, hadis ini sering disampaikan oleh para khatib wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wasluhuma wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini dhaif ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. E, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ya, masalah hadis ini terletak pada Ali e, seorang perawi yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, dia adalah perawi dhaif. Ibnu Abi Hatim mengatakan hadisun mungkar. Hadis mungkar. Nah, jadi hadis itu tidak sahih. Apalagi hadis yang kita bacakan tadi dan hadis tersebut merupakan hadis yang sahih diriwatkan oleh Al-Bazzar dan Ahmad. Rasul mengatakan bahwa pembebasan dari api neraka itu terjadi pada setiap hari dan malam pada bulan Ramadan. Dan bagi seorang muslim ada sebuah doa yang dia panjatkan dan pasti dikabulkan pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Jadi, uh, eh, malam Lailatul Qadar yang azani Allah wa iyyakum jami'an merupakan malam pengampunan, malam di mana seorang akan dibebaskan dari kesalahan-kesalahannya. Namun ini berlaku dengan syarat dan catatan yaitu bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Allah mengatakan ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, terutama salat malam, ini saya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bani Fiddin. Azza wa jalla wa iyyakum. Nah itu merupakan beberapa di antara keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan tentu lebih besar dan lebih banyak lagi tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi bukanlah pembatasan hanya itu keutamaan Lailatul Qadar. Ya, banyak lagi keutamaan-keutamaan lain yang tidak kita ketahui. Ini memancing kita semua untuk e, berupaya dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya dan meraihnya. Apalagi malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan malamnya, tanggalnya, ya tariknya. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kepada nabinya. Seyogianya Allah Subhanahu wa taala ingin me, me, menyampaikan kepada nabinya dan menetapkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi penetapan itu ditangguhkan. Kemudian dirahasiakan Nanti akan kita sebutkan malam keberapakah malam Lailatul Qadar tersebut. Waktunya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Waktu ataupun kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Kapankah turunnya Lailatul Qadar tersebut? Waroda an Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha lailata ihda wa, wa وليلة ثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين وآخر ليلة في رمضان telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 Ramadan, malam 23 Ramadan, malam 25 Ramadan, malam 27 Ramadan Malam 29 Ramadan Dan malam terakhir bulan Ramadan Jika bilangan bulan itu 30 hari Nah inilah kemungkinan-kemungkinan yang Mungkin terjadinya ya, Atau turunnya malam Lailatul Qadar tersebut Ya, dalam hal ini banyak sekali pendapat-pendapat dari para ulama Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang malam Lailatul Qadar. Ketika itu beliau sedang dalam penjara di Qal'ah Al-Jabal pada tahun 706 Hijriah. Beliau ditanya tentang malam Lailatul Qadar. Maka beliau menjawab, "Alhamdulillah, Lailatul Qadar fil asril awakhir min syahri Ramadan." Alhamdulillah segala puji bagi Allah Malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir 10 hari dan malam terakhir pada bulan Ramadan. Hakadha saha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Demikianlah yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda fil asril awakhir min Ramadan wa takunu fil witri minha yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan tepatnya pada malam-malam witir, pada malam-malam ganjil. Namun malam-malam ganjil ini hitungannya dari mana? Beliau mengatakan bi'tibaril madhi minha, kalau dilihat dari malam-malam yang yang akan berlalu, maka malam ganjil itu artinya malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Kalau dilihat dari sisa malam yang ada sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litasiatin tabqa dalam hadis yang lain "Lisabi lisabiatin tabqa wal khamisatin tabqa wal salisatin tabqa malam Lailatul Qadar itu adalah sembilan malam yang tersisa tujuh malam yang tersisa, lima malam yang tersisa, tiga malam yang tersisa. Berdasarkan hadis ini, fa'ala haga idza kana syahru talatin, jika bulan itu 30 hari, yakunu dzalika layalatul layalil asfa. Maka maksudnya adalah malam-malam genap 22, 24, 26, 28. Kalau bulannya 3 30. Kalau bulannya 29 kalau bulannya 29 maka berdasarkan hadis Nabi tadi lisa bi'atin tabqa litasi atin tabqa lisa bi'atin tabqa maka maksudnya adalah malam-malam ganjil 21 23 25 dan seterusnya intinya ikhwan fillah ya yang mende lebih mendekati yang lebih kita katakan lebih selamat bagi yang ingin Mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dia mencarinya di 10 terakhir pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Ya. Tidak dia apa hiraukan ganjil atau genap. Karena dia tidak tahu bulan ini apakah bilangannya 30 atau 29. Maka untuk amannya supaya aman bagi yang ingin meraih benar-benar ingin meraih malam Lailatul Qadar, hendaknya dia mulai kejar Lailatul Qadar itu mulai tanggal malam 21 sampai terakhir. Itu amannya. Bagi yang ingin memastikan dirinya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an berdasarkan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena di sana banyak sekali redaksi-redaksi hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang malam Lailatul Qadar. Hakadha fassarahu Abu Sa'id al Qudri fil hadis sahih. Begitulah yang ditafsirkan oleh seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri di dalam hadis yang sahih. Wa hakadha qama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan seperti itulah Rasulullah mengamalkannya. Wa in kana syahru tis'an wa isrin jika bulan misalnya berjumlah 29 hari maka kemungkinan Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil jika bulan 30 hari maka kemungkinan Lailatul Qadar pada malam-malam yang genap. Maka dari itu Ikhwanifiddin kadang-kadang ya, pada beberapa tahun kita lihat bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu justru ada pada malam-malam yang genap. Kita katakan ini tidak bertentangan karena Nabi juga telah menjelaskan kepada kita bahwa ada kemungkinan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam genap seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Wa idza kana hakadha wa idza kana al-amru hakadha jika memang demikianlah perkaranya fayam bagi ayat harra fi al-ashr al-awakhir jami'aha fi jami'iha jami'iha Jika keadaannya seperti itu Maka hendaknya bagi seorang hamba Untuk mengejarnya dan mencarinya Pada 10 malam terakhir Seluruhnya Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Taharruha fil ashril awakhir Carilah dia pada 10 malam terakhir 10 malam terakhir Ya mulai 21 sampai ya 21 sampai 3 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 itulah dia kemungkinan kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar 21 sampai 3 30 walaupun ikhwan fillah banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan secara spesifik malam tersebut wa aktsaru ma Lailatul Sab'a wa Ishrin. Dan kebanyakan Lailatul Qadar itu turun pada malam 27 Ramadan. Namun bukan setiap tahun Lailatul Qadar itu mesti tanggal 27. Mungkin pada tahun ini justru terjadi pada pada malam genap. Siapa tahu. Ternyata malam 22. Bisa jadi Meskipun Rasul mengatakan paling banyak terjadi pada malam 27 Ramadan. Dan itulah dia pendapat yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud berani bersumpah pada bahwa dan Ubay bin Ka'ab juga bersumpah bahwa malam itu adalah malam 27 Ramadan. Namun ini bukanlah penetapan secara khusus. Artinya bukan selalu mayoritasnya ya dominannya pada tanggal 27 atau malam 27, tapi tidak harus selalu pada malam 27 dan tidak harus selalu pada malam-malam ganjil. Bisa terjadi kemungkinan pada satu tahun itu terjadi pada malam-malam genap. Ikhwanifiddin, azani Allah wa jami'an. Maka dari itu, ya bagi yang ingin mengejarnya dan mencari amannya, maka hendaknya dia menghidupkan 10 malam terakhir tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an mengejarnya dengan dengan cara melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir ya pada 10 hari dan malam terakhir pada bulan Ramadan. Beliau melakukan iktikaf. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk meraih Eh, Lailatul Qadar yaitu dengan melakukan iktikaf pada 10 malam terakhir. Baik. Nah itu dah ulasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Adapun Al-Imam Syafi'i dia mengatakan wa anna hadha indi wallahu a'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yujibu ala nahwi ma yus'alu anhu. Menurutku kata Al-Imam Syafi'i wallahu alam bahwa Nabi menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang malam-malam Lailatul Qadar itu sesuai selaras dengan apa yang ditanyakan kepada beliau. Wa yuqal ada yang bertanya kepada beliau wa yuqalu lahu ada yang bertanya kepada beliau anal tamizuha fi lailati kadza Apakah kami mencarinya pada malam sekian? Maka Nabi mengatakan, carilah pada malam sekian. Ya, nah demikian. Wa arjahul akwal annaha fi asril ashril awakhir min Ramadan. Dan pendapat yang paling kuat bahwa malam malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam yang witir pada bulan Ramadan. Namun kita jelaskan tadi ini mayoritasnya bukan selalu ya pada malam-malam witir. Tapi kebanyakannya pada malam-malam witir dan lebih banyak lagi pada malam 27 Ramadan. Subhanallahi azani Allah wa iyyakum Baik. Fa in da'ufa abdu aw ajiza fala yughlabanna al-ashabil awakhir. Namun jika seorang tidak mampu untuk mengejar 10 malam, paling tidak ya Nabi saw mengatakan paling tidak janganlah dia sampai terlewat tujuh malam terakhir. Gak bisa sepuluh malam, tujuh malam terakhir. Sabil awakhir mulai 23 sampai akhir. Kalaupun nggak sanggup lagi, lima malam terakhir. Mulai 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nggak bisa juga. Maka jangan lewatkan tiga malam terakhir. Ya, dan kalau nggak bisa juga maka jangan lewatkan. Ya jangan dia sia-siakan malam 27 Ramadan. Nah demikian akan Fidin. Itu bagi orang yang nggak bisa juga. Artinya ya mungkin keterbatasan kemampuannya ya tidak bisa misalnya etikaf sampai 10 hari maka silakan dia etikaf satu hari karena etikaf batas minimalnya satu hari satu malam bukan satu jam satu jam tidak terhitung etikaf ya atau setengah hari tidak ada itikaf setengah hari ya tidak ada itikaf 12 jam itikaf itu satu hari satu malam Allah wa baik dan masuk tempat itikaf nanti akan kita jelaskan kita jelaskan di sini sedikit ya masuk tempat itikaf itu ada dua macam yang pertama masuk sudah sholat subuh Keluarnya juga berikutnya nanti. Ya, keluarnya juga setelah sholat subuh. Atau masuk setelah eh, setelah berbuka puasa. Ya, masuk setelah berbuka, setelah sholat maghrib. Keluarnya juga demikian. Ya, Nah, demikian itu berkaitan dengan tata cara etikaf ikhwan fillah. Allah wa Jadi salah satu amalan yang diandalkan oleh Nabi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan untuk men, apa namanya kita katakan mendorong kita untuk beramal untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah melakukan iktikaf ya di masjid. Ya, semua masjid bisa dijadikan tempat iktikaf menurut pendapat yang rajih. Asalkan masjid itu masjid jami seperti masjid ini Ini masjid jami Artinya ditunaikan di dalamnya Salat lima waktu dan salat jumat Sehingga orang yang itikaf Tidak perlu keluar untuk mengerjakan Salat fardu dan salat jumat Ya, adapun pembatasan di tiga masjid itu bagi orang yang bernazar itikaf. Orang yang bernazar itikaf tidak boleh bernazar itikaf kecuali ke tiga masjid yaitu Masjid Al Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena tidak boleh mengadakan perjalanan khusus ibadah kecuali ketiga masjid tersebut. Dan iktikaf adalah salah satu bentuk ibadah. Maka dia tidak boleh bernadar iktikaf kecuali ketiga masjid ini. Adapun membatasi iktikaf pada tiga masjid saja, nah ini adalah pendapat yang kurang kuat kepada Fitrina Azza wa Jalla. Nah itu berkaitan dengan itikaf. Jadi salah satu amalan yang membantu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah iktikaf. Karena orang iktikaf otomatis dia bermukim di masjid, dia bisa sholat malam di masjid, ya. Ya kemungkinan untuk banyak tidur juga agak kecil dibanding kalau dia berada di rumah karena banyaknya kelalaian-kelalaian kita selama di di rumah banyak sekali godaannya. Yang namanya itikaf, itikaf itu kan bermukim di di masjid. Nah, ya jadi kemungkinan untuk melakukan ibadah lebih besar. Nah, semua itu untuk membantu kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar Ibn Fiddin. Azani Allah wa iyyakum. Wa ma'lumun minas sunnah. Nah, sekarang kita cerita tentang Kenapa atau latar belakang disembunyikannya penetapan malam Lailatul Qadar atas umat manusia. Wa ma'lumun minas sunnah seperti yang sudah dimaklumi di dalam sunnah yaitu dalam riwayat-riwayat yang ada sampai kepada kita anna ma'rifataha harufiat bahwa ma'rifah, pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar ini telah diangkat. Di an-nas taqasamu taqasamu karena manusia berselisih pendapat, bertengkar, berdebat. Jidal. Itulah sebab terangkatnya penetapan malam Lailatul Qadar, yaitu jidal. jidal itu berdebat. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi lailatul qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, Artinya di sini Rasulullah telah diberitahu tentang malam Lailatul Qadar. Lalu fatalah rajulan. Ya, Rasulullah akan diberitahu pada malam itu tentang malam Lailatul Qadar. Fatalah rajulan minal muslimin. Lalu ketika beliau keluar, ada dua orang dari kalangan kaum muslimin yang bertengkar, berdebat, jidal. Faqala maka Nabi mengatakan, ini kharajtu li ukhbirakum bi lailatil qadri." Tadi aku keluar ingin mengabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Ternyata aku dapati ketika aku ingin sampaikan ada si fulan dan si fulan sedang berdebat. Farufi'at, maka malaikat yang akan menyampaikan kepadaku malam Lailatul Qadar itu pergi, naik lagi terangkat, nggak jadi disampaikan. Ya, nggak jadi disampaikan oleh malaikat tadi kepada Nabi karena ada dua orang yang sedang bertengkar. Wa asa ayyakuna khairan lakum. Mudah-mudahan itu baik bagi kalian. Fal tamisuha fit tasi'ah wal eh, wasabi'ah wal khamisah. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ya at-tasi'ah 29 As-Sabi'ah malam 27 wal khamisah atau malam yang ke-25 yaitu malam-malam ganjil yang terakhir. Jadi di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an ya dijelaskan kepada kita salah uh, penyebab terangkatnya penetapan malam Lailatul Qadar yaitu karena berdebat maka dari itu Khonifidin ya kita serukan kepada kaum muslimin supaya meninggalkan perdebatan. Ya, apalagi kalau debatnya itu debat kusir. Ya nggak jelas ujung pangkalnya. Nah, ini dihindari dihindari. Ya Rasulullah telah menjamin ya bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan walaupun di pihak yang benar yang menang yaitu apa Allah akan bangunkan baginya dia istana di bagian tengah sorga. Ya. Nah, itu bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan. Wa ingkana kana walaupun dia di pihak yang yang benar. Karena perdebatan tidak ada faedah yang dapat dipetik dari situ. Ya, karena tujuan perdebatan bukan untuk menampakkan kebenaran, tapi untuk mencari menang dan dan kalah dan bisa menjurus kepada hal-hal yang negatif seperti misalnya ejek-ejekan, caci memaki, bahkan bisa menjurus kepada pertengkaran, ya, permusuhan. Nah, ini hasil dari perdebatan, apalagi debatnya itu debat kusir yang nggak ada faedahnya sama sekali. Nah, inilah yang jidal yang dijauhi oleh para salaf dahulu. Dan itulah yang dilarang di dalam haji. Ya. Yang dilarang di dalam haji pada haji jidal seperti inilah yang dilarang. Ya, jidal seperti inilah yang di, dilarang. Seperti yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada bulan Ramadan, ya masih banyak juga yang berdebat tentang beberapa hal yang klasik, misalnya tentang salat mal, eh, salat tarawih apakah 23 atau 11 ya tentang e, beberapa hal yang berkaitan dengan eh, amalan-amalan e, yang masih diperselisihkan di kalangan kaum muslimin, di kalangan ulama, ya. Nah, itu tidak perlu kita perpanjang di bulan Ramadan ini. Ya, silakan mau sholat 23 silakan, mau sholat 11 silakan. Nah, demikian yang kami Azani Allah wa iyyakum jami'an. Mau kunut pada sholat witir silahkan mau tidak kunut pada sholat witir pada 10 malam terakhir apa pertengahan terakhir bulan Ramadan ini juga silahkan nah demikian Hanifidin ya tidak perlu bertengkar gara-gara <clears throat> mempersoalkan <clears throat> jumlah rakaat sholat taraweh misalnya <clears throat> nah demikian Hanifidin azan ya Allah wa iyyakum jami'an Nah kemudian pembahasan yang berikutnya adalah kaifa yataharral muslim lailatul qadari <clears throat> Bagaimanakah seorang muslim mencari malam Lailatul Qadar ini? Kita semua tahu tadi bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang berkah. Man hurrimaha man hurima man hurimaha faqad hurimal khairu kulluhu. Barang siapa yang terhalang dari malam Lailatul Qadar ini maka dia terhalang dari kebaikan seluruhnya. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidak ada yang terhalang dari dari malam Lailatul Qadar ini kecuali orang yang mahrum. Yaitu orang yang sial malam. Orang yang merugi Ya, lidzalika karena setahun sekali ya Lailatul Qadar ini setahun satu kali. Nah, itu pun kalau kalau disia-siakan ini kelewatan, Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lidzalika yundabu lil muslimin lil muslimi al harisi ala taatillah ay yuhyiha imanan wa tama'an fi ajriha al azim. Oleh karena itu dianjurkan bagi seorang muslim, bagi setiap muslim yang <clears throat> gemar melakukan ketaatan kepada Allah yang punya semangat untuk melaksanakan ketaatan untuk menghidupkan malam tersebut semata-mata karena dorongan iman dan mengharapkan pahalanya yang besar. Berlandaskan dari eh, sabda Rasulullah yang kita bacakan tadi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yustahabbu ad-du'a fiha wal iktharu minhu dianjurkan pada malam ini selain salat malam seperti yang sudah kita sebutkan tadi dari hadis Nabi tadi man qama qama ay qiyamul lailah ya salat malam Selain sholat malam tadi dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam Lailatul Qadar. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ia berkata qal qultu ya Rasulullah <clears throat> Aku bertanya ya Rasulullah <clears throat> Ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul Qadari ma aqulu fiha Ya Rasulullah bagaimana sekiranya ditampakkan kepadaku malam Lailatul Qadar itu Ya, ini merupakan dalil Nabi tidak menyangka perkataan Aisyah tadi Ya. Nah, ini merupakan dalil bahwa sebagian orang ada yang ditampakkan kepadanya Lailatul Qadar itu. Artinya apa? Ditampakkan padanya tanda-tandanya. Ya, ada sebagian orang yang yakin benar. Ya, diperlihatkan kepadanya seperti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bagaimana kalau sekiranya ditampakkan kepadaku malam Lailatul Qadar itu?" Apa yang harus aku baca? Doa apa yang harus aku baca pada malam tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya allah sungguhnya engkau afun maha pemaaf dan menyukai kemaafan ya menyukai memberi maaf maka maafkanlah aku ya kita mohon maaf ampunan afiat dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang harus banyak-banyak kita baca pada malam-malam Lailatul Qadar atau pada malam yang kemungkinan merupakan malam Lailatul Qadar. Nah, ini tidak menampik bolehnya dibaca doa-doa yang lain. Namun, ya doa yang diajarkan Nabi ini tentu lebih baik, lebih dalam hikmahnya, ya, lebih penting. Karena tidaklah Nabi menganjurkan kepada suatu kecuali itu sangat penting bagi umatnya. Ya, Nabi tidaklah menuntun umatnya kepada perkara yang yang buruk ikhwanifidin atau yang kurang afdal. Nabi pasti membimbing umatnya kepada perkara yang lebih afdal. Ini merupakan dalil ya bahwa doa ini adalah doa yang utama yang dibaca yang harus dibaca bagi orang-orang yang mengejar malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi pada malam malam eh, uh, 10 malam terakhir ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum jami'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkannya dengan ibadah dan menjauhi istri-istri beliau dan memerintahkan keluarga keluarga beliau anak dan istri beliau untuk bangun untuk beribadah dan memperbanyak perbuatan taat Ya hadis Aisyah tadi mengisyaratkan kepada kita hal itu. Ya bahwa Aisyah salah satu istri Nabi yang paling muda ya, tentu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beribadah dan menyibukkan dirinya untuk beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar Aisyah sendiri telah meriwayatkan kepada kita dari Rasulullah sallallahu tentang ya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr apabila sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda min zarahu mengencangkan ya ikatan sarung beliau artinya apa yaitu menjauhi istri beliau. Ya ini adalah suatu kiasan, ungkapan yang bermakna maknanya adalah beliau menjauhi istri. Ya, sedal mizar mengencangkan ah, ikatan sarung maksudnya apa? Menjauhi istri. Ya, menjauhi istri. Walaupun itu dibolehkan, kita katakan apakah haram, terlarang? bersetubuh pada 10 malam terakhir tidak karena Allah Subhanahu wa taala telah membolehkannya ya membolehkan apa namanya mendatangi istri pada malam-malam bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 hanya saja dianjurkan ditekankan apabila sudah masuk malam 10 malam terakhir untuk menjauhi istri inilah malam-malam utama Inilah dia puncaknya Ramadan. Jadi puncak Ramadan itu 10 malam terakhirnya. Ya, kalaupun kita katakan untuk meramaikan Ramadan, maka yang paling ramai seharusnya itu pada hari-hari terakhir. 10 hari terakhir. Ya, kalau kita lihat di Masjidil Haram, ya, itu makin makin ke ujung, makin padat itu Masjidil Haram. Ya, sampai-sampai Ada yang mengatakan lebih padat lagi daripada musim haji. Ya, karena banyaknya orang yang umrah. Karena salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah umrah. Karena umrah pada bulan Ramadan sama seperti haji bahkan haji bersamaku. Pahalanya itu nifidin. Azmi Allah wa iyyakum. Salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah mengerjakan umrah. Nah, itu padat. ya dengan para mu'tamirin orang-orang yang umroh. apalagi menjelang 10 hari terakhir 10 malam terakhir nah itu sangat padat nah itu pemandangan ini sangat kontras terjadi ya uh, di apa namanya uh, sebaliknya terjadi di negeri kita ya di sini justru sebaliknya ya malam-malam awal sebelum malam Pertama itu rame masjid. Sebelum malam kedua sudah tiga ratus setengah. Malam terakhir sebelum malam terakhir sudah pada mudik, nggak ada lagi penghuninya. Yang ibu-ibunya sudah nggak di masjid lagi, tapi di dapur atau di mal atau di pasar, ha? atau sedang menjahit baju hari raya. Ya bapak-bapaknya juga demikian ya sudah sibuk untuk mengejar THR, mengejar apa namanya bagaimana mendapatkan uang untuk hari raya dan seterusnya. Sibuk hingga terlalaikan dari mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, ini pemandangan yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Yang mana masjid justru menjadi lenggang pada malam-malam terakhir. Nah, itu biasanya yang kita lihat dan kita saksikan di negeri ini Nah ini justru apa nama kita katakan terbalik ya Fidin dari apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seharusnya 10 malam terakhirlah yang yang apa? Yang padat seharusnya. Ya malam-malam awal mungkin ya baru awal-awal ya, walaupun ada fadilahnya tapi tidak seperti 10 malam terakhir karena itulah puncaknya ada sebagian orang yang memporsir 10 apa namanya 20 malam pertama. Mulai dari 1 sampai 20 dia porsir. Begitu masuk tanggal 10 terakhir tumbang. Gak bisa apa-apa. Ya, ini juga kurang perhitungan. Jadi kita harus tahu bahwa puncaknya Ramadan ya puncaknya Ramadan itu 10 malam ter terakhir. Maka kita mengkhususkan ya kita mengkhususkan diri kita untuk ibadah pada malam-malam tersebut. <clears throat> ya, nah demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, Nabi apabila sudah masuk 10 malam terakhir maka beliau mengencangkan ikat sarung beliau, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarga beliau yaitu untuk beribadah. Diriwayatkan juga dari Aisyah <clears throat> radhiyallahu anha dia mengatakan karena Rasulullah yastahidu fil ashr al awakhir ma la yastahidu fi ghairiha. Sesungguhnya Rasulullah bersungguh-sungguh ibadah pada 10 malam terakhir tidak seperti malam-malam selainnya. Artinya apa? Ya, Eh, khusus untuk 10 malam terakhir ya apa nama kita katakan ibadah beliau semakin meningkat ya daripada malam-malam se sebelumnya ikhwanifiddin azni Allah wa Nah itulah dia amalan ya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 malam terakhir. Jadi beliau mempersiapkan diri untuk ibadah pada 10 malam terakhir. Jadi persiapan ini perlu karena kalau masuk 10 malam terakhir tanpa persiapan, kadang-kadang orang ada yang nggak tahu, wah ini sekarang sudah tanggal berapa ya katanya. Nah, padahal ini sudah misalnya sudah masuk pertengahan 10 hari terakhir Ramadan, sementara dia belum punya planning, punya belum punya rencana untuk bagaimana menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Nah, demikian akan fillah azan Allah. Di masjid kita di Mukhlisin itu ya tiap tahun rutin kita akan adakan yaitu apa namanya menghidupkan 10 malam terakhir. Kalau dahulu ya segera apa namanya kita latihan dulu ya malam tiga malam ya mungkin tahun ini kita naikkan empat malam begitu ya grafiknya akan kita lebih tingkatkan dari tahun ke tahun karena untuk <clears throat> langsung 10 malam terakhir ya saya kira dulu aja ya dua malam banyak ya tumbang kan begitu ya. Nah ini kita coba tiga malam. Tahun lalu tiga malam atau dua malam kita hidupkan. Saya lupa. Dua malam. Malam terakhir bulan Ramadan. Dua malam kalau nggak salah tahun lalu. Nah tahun ini mungkin akan kita coba tiga malam. Ya, salat malam ya pada apa namanya e, eh, 10 malam terakhir. Yang hidup aja dengan salat malam. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membangunkan keluarga beliau dan mengajak para sahabat untuk salat berjamaah pada malam-malam ganjil tersebut yang diperkirakan sebagai malam Lailatul Qadar. Allah wa Baik. Yang ke berikutnya apa tanda-tanda Lailatul Qadar ini? Apa tanda-tanda Lailatul Qadar? Alamat-alamatnya Wa'alam ayyuhal abdu ta'ih أمدك الله بروح بروح منه وأيدك بنصره Ya, perlu diketahui wahai para hamba yang taat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyifatkan wasafa sabihata lailatul qadri liya'rifal muslim ayya lailatin hi Rasulullah menjelaskan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi dari semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu semua tanda berkaitan dengan ujung, tidak ada pangkal. Artinya sudah terjadi baru nampak tandanya. Nah, ini ada hikmahnya. Ya, kalau Rasulullah mengungkapkan tanda-tanda awalnya, awal malamnya begini-begini, ya mungkin apa namanya? E, seseorang ya akan Eh, mudah untuk apa namanya kita katakan lebih eh, bisa memperhitungkannya. Nah, ke, eh, semangatnya untuk menghidupkan tentu tidak seperti kalau dirahasiakan. Ya. Nah, Rasulullah menyebutkan tanda-tanda Lailatul Qadar, semua tanda-tanda yang disebutkan itu berkaitan dengan ujungnya yaitu akhir malam tersebut. Yaitu sudah berlalu, sudah dijalani baru disebutkan ada tanda-tandanya di antaranya diriwayatkan dari Ubay radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata lailatul qadri subuh malam lailatul qadar nah subuhnya ya baru nampak tandanya bukan awal malam karena kalau awal malam kan enak enak sekali ya, tidak ada tantangannya sedikit. Karena sudah tampak tandanya kan begitu. Wah, ini ini pasti malam Lailatul Qadar. Nah, kurang seru. Nah, lebih seru awal malam tidak disebutkan tandanya. Namun akhir malam. Nah, Nabi mengatakan lailatul qadri. Subuh pada malam Lailatul Qadar itu tatlu'us syams matahari akan terbit la alaha tidak ada tidak memantul, tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan la alaha yaitu tidak mengeluarkan cahaya yang menyilaukan ya artinya apa tidak mengeluarkan sinar yang menyilaukan seperti biasa kalau kita pagi-pagi lihat matahari itu terbit kita pandang matahari itu maka akan menyilaukan mata Nah pada malam Lailatul Qadar matahari itu terbit tanpa sinar yang menyilaukan mata. Ka'annaha tasfun. Seolah-olah matahari itu adalah tas. Tasfun artinya adalah bak atau baskom jenis baskom hatta tartafi'a hingga dia meninggi. Artinya bisa kita lihat seperti bulatan piring. Ya, piring kita lihat bundar itu kalau matahari itu terbit tanpa cahaya yang menyilaukan maka bisa kita lihat bulatannya paham kita bisa lihat bulatannya bulat ya seperti apa piring yang bulat seperti mangkok yang bulat bisa kita lihat bisa kita saksikan bulatannya nah ini merupakan tanda Artinya apa? Sisi-sisinya sisi-sisi matahari itu tidak memantulkan cahaya, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Karena kalau mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, maka sisi-sisinya itu bundarannya itu tidak kelihatan. Bukankah demikian? Nah, pada malam Lailatul Qadar pagi harinya matahari itu terbit seperti terbitnya bulan. Pernah lihat bulan purnama terbit? yaitu nampak bulatannya. Seperti itulah matahari terbit pada pagi hari malam Lailatul Qadar. Ini tanda, salah satu tanda malam Lailatul Qadar. Tanda yang berikutnya An Abi Hurairah dari Abu Hurairah dia berkata, "Tadzakarna Lailatul Qadri." عند رسول الله صلى الله عليه maka beliau bersabda ayyukum yadhkur hina tola al-qamar wa huwa mithlu shikki siapakah di antara kalian yang masih ingat ketika bulan terbit seolah-olah seperti syikit jafna seperti pecahan mangkuk seperti uh, syikku jafnah dikatakan sitku jafna adalah asyik wan nisf separuh dari mangkuk ajafna jafna mangkuk dan sejenisnya Al-Qadiyyah mengatakan ini merupakan isyarat bahwa ini adalah bulan-bulan terakhir innaha innama takunu fi awakhir syahri di hari-hari terakhir bulan karena bulan itu akan terbit seperti pecahan mangkuk, ya, setengah mangkuk itu pada hari-hari terakhir. Ya. Bisa malam 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30 atau 29. Ya. Seperti pecahan mangkuk, seperti belahan mangkuk. Nah, seperti itu Ifan Fiddin. Azani Allah wa jami'an. Ya. Di an al kamar la yakunu kadzalika inda tulu'ihi illa fi awakhir syahri Karena bulan tidak akan muncul dalam bentuk seperti itu kecuali di akhir-akhirnya. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. <clears throat> Jadi artinya itu adalah malam-malam terakhir. Yaitu bulan bentuknya seperti itu, seperti apa namanya belahan mangkuk. Ini menunjukkan mengindikasikan Ikhwanifidin ya kekuatan pendapatnya mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Kalau antum keluar pada malam 27, cobalah lihat bentuk bulan kalau bulan itu nampak. Yaitu seperti apa? <clears throat> Setengah mangkok atau belahan mangkok. Seperti itulah dia. Ya kalau Mangkok penuh itu malam malam ya kita katakan 20 eh, eh, kita katakan 17 ke atas ya. Nah itu seperti setengah mangkok. Bulat penuh 15. Mulai dia apa namanya berkurang itu 17 ke atas. Nah, setengah mangkok ya. Setengah mangkok itu kan kita katakan bagaimana bentuknya mangkok itu kan setengah bulatan gini ya. Nah, kalau setengahnya Setengahnya bagaimana? Lebih kecil lagi. Nah, kalau kita keluar pada malam 27, kira-kira seperti itulah dia bentuknya. Ya. Kira-kira malam-malam seperti itulah dia malam-malam Lailatul Qadar. Manifidina Allah wa <clears throat> Nah, kemudian ada tanda berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma <clears throat> Qala qala <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri lailatun samha talitha la hara wala barida Lailatul Qadar adalah lailah adalah malam yang samha yang tenang wa talitha dan nyaman sejuk. Sejuk bahasa Indonesia bukan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Malaysia sejuk dingin kan gitu ya. Yang sejuk, yang nyaman. laharah wala barida. Tidak panas hingga membuat gerak dan tidak dingin hingga kita menggigil. Karena kalau menggigil enaknya tidur. Jadi malam yang mu'tadil, yang pertengahan, nyaman, benar-benar nyaman. Ya, tenang dan nyaman. tusbihu syamsu sabihataha da'ifatan hamra pagi harinya matahari terbit da'ifa lemah cahayanya da'ifa artinya lemah cahayanya sebagian menafsirkan tapi tafsiran itu tidak betul da'ifah di sini mereka tafsirkan lemah naiknya itu keliru ya mengatakan lemah naiknya itu seolah-olah matahari itu naiknya lama begitu Ya, kita katakan bahwa yang benar dari tafsiran do'ifah di sini adalah do'ifatu an, an, al-anwar. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu'atul Fatawa yaitu fayara anwaroha dia dapat melihat cahayanya au yara mayakululahu hadhihi lailatul qadar atau dia dapat menyaksikan apa namanya inilah dia malam lailatul qadar yaitu dengan dapat melihat bulatan matahari tersebut jadi itu tafsiran dari do'ifah. Do'ifah artinya apa? Do'ifah al-anwar syiah. Yaitu cahayanya, sinarnya lemah. Artinya kalau kita lawan dengan mata kita, kita dapat melihat bulatannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Hamra dan cahayanya merah. Dan warnanya merah. Ya. Warnanya merah. dan hamra. Cahayanya lemah. Warnanya merah. Nah ini tanda-tanda seperti ini mungkin tahun lalu dapat kita saksikan. Ya, kalau tahun lalu kira-kira tanggal apa malam keberapa? Malam 23 atau 25? 25 mungkin ya. Ya kira-kira malam-malam itulah dia malam-malam Lailatul Qadar Ifanifidin. Tanda-tandanya yaitu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Malam itu adalah malam yang tenang dan nyaman tidak panas dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ikhwanifiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an nah itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadri ikhwanifiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an dan sekali lagi Ya kita tegaskan di sini mungkin antum semua sudah tahu lah tentang Lailatul Qadar, keutamanya dan lain sebagainya. Namun apa yang kita apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini hanyalah sekedar untuk mengingatkan. Jangan sampai kita lalai dan terlewat kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, ikhwanifidin. Apalagi ini sudah di ambang pintu. Tinggal beberapa malam lagi. Ya, kita sudah menyambut 10 malam terakhir. Kita siap-siap. Artinya siap-siap di sini ikhwanifidin siap lahir batin. Ya. Antum porsir kerja sampai sakit ini akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkannya. Ya cari nafkah juga jalan. Ya cuma jangan terlalu di forsir demi mendapatkan ini. Ya, ada sebagian orang untuk mengejar hari raya. Ya banting tulang 10 malam terakhir akhirnya apa? Enggak sempat menghidupkan malam-malamnya. Apa pentingnya hari raya? Hari raya hari raya. Kita sholat hari raya selesai. Cuma satu hari Nah, ada tradisi di kalangan kaum muslimin yang berakhir raya itu harus sampai satu minggu bahkan satu bulan menyiapkan kue dan saling kunjung mengunjung yang kadang-kadang memberatkan dan saling gengsi satu sama lainnya ya memaksakan diri mubazir nanti akan kita sebutkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hari raya yang ini justru apa namanya membuatnya jatuh dalam banyak kekeliruan di antaranya ya satu Ya, untuk mendapatkan itu semua dia harus mengorbankan apa? Eh, ibadah pada malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Ya, sibuk untuk buat kue, ngecat rumah dan lain sebagainya. Dan salah satu tradisi juga yang sebenarnya ini bukanlah suatu keharusan bahkan dapat menghalangi seseorang dari mengejar malam Lailatul Qadar adalah kebiasaan mudik. Oh di, di Jawa maupun di Sumatera di mana-mana di Indonesia kalau ada 10 hari terakhir yang dibicarakan bukan malam Lailatul Qadar. Ya. H plus 10 sampai H plus 1 kan begitu ya. Untuk apa? Mudik. Sibuk mudik sampai jatuh korban jiwa gara-gara mau mudik. Ya, kecelakaan karena mengejar mudik. Mengejar mudik di Konifidin. Padahal mudik itu bukanlah suatu keharusan. Kumpul-kumpul dengan orang tua bukanlah suatu keharusan pada hari raya. Nah ini kadang-kadang satu yang keliru. Wah harus bermaaf-maafan. Tidak ada tradisi bermaaf-maafan khusus pada hari raya atau pada awal Ramadan. Itu cuma tradisi. Wah harus pulang kampung untuk ziarah. Karena ini juga event Fidin satu tradisi yang mengada-ngada, nggak ada di dalam Islam. Yang itu semua tradisi-tradisi ini justru menghalangi banyak kaum muslimin dari ibadah, khususnya 10 hari terakhir. Mereka sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang gak penting. Ya. Mempersiapkan hari lebaran, membuat kue, membuat kue sampai 10 hari. Sibuk mengurus apa? Bagaimana menyiapkan baju dan lain sebagainya hingga tersisa tersita waktu untuk ibadah atau sibuk hingga kecapean. Ya, kalau udah kecapean, mana bisa menghidupkan malamnya? Nah, orang yang mempersiapkan diri untuk menghidupkan malam-malam terakhir seperti yang dilakukan oleh Nabi, ah ya lailahu menghidupkan malamnya, dia sudah koilulah siang harinya. Kenapa? Besok nanti malam dia mau qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan yang mana para sahabat dahulu membaca Al-Qur'an dalam salat ya mulai dari habis Isya sampai menjelang terbitnya fajar menghidupkan malamnya dengan apa? dengan salat malam dan berdoa nah jadi sudah qailula tapi kalau siangnya dia enggak qailula qailula itu dianjurkan Nabi mengatakan kilu fa inna syaitana la taqilu tidur sianglah kamu karena setan nggak tidur siang. Tidur siang itu dianjurkan khususnya bagi orang yang ingin menghidupkan malam dengan ibadah. Karena manusiawi saja ya. Orang yang tidak tidak tidur siang, malamnya juga tumbang. Karena dia butuh apa? Badan juga butuh istirahat. Kalau kurang istirahat, ya malamlah istirahatnya. Nah, kalau sudah dipersiapkannya, istirahatnya sudah di apa namanya sudah diletakkannya di siang hari dengan kailula ya dengan apa tidur siang maka malamnya pun dia lebih siap lebih siap apa untuk beribadah khususnya pada 10 hari terakhir ini fanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an ya jadi salah satu caranya eh, salah satu eh, apa namanya kita katakan hal yang membantu untuk dapat menghidupkan pada uh, apa malam-malam terakhir bulan Ramadan ini ya untuk untuk bisa sholat malam sholat eh, sholat malam satu, satu malam suntuk ya menghidupkan malamnya dengan ibadah adalah dengan kailulah tidur tidur siang konifidina azani Allah jadi misalnya malam nanti malam malam 25 ya mau menghidupkan malamnya Wah, di masjid ada salat malam sampai menjelang fajar. Akan tetapi siangnya dia sibuk keliling-keliling, naruh barang ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, jualan di pasar, lupa, kecapean, sore baru pulang. Malamnya tinggal sisa-sisa tenaga. Akhirnya apa? Walaupun dia ikut baru 3 4 rakaat baru satu atau setengah jam sudah mundur ke belakang ngorok. Yang terdengar bukan pikir tapi apa? Suara ngoroknya. Gitu. Nah, ada kejadiannya seperti itu. Atau bahkan lebih parah lagi dia nggak datang ke masjid sama sekali. Ya, habis sholat isya, witir satu rakaat tidur, karena kecapean. Nah, ini lebih parah lagi. Ya, tentunya dia akan terlewat dari mendapatkan malam Lailatul Qadar ikhwan fillah. Azanillahu wa Jadi itu hendaknya diperhatikan. Artinya semuanya harus dengan persiapan. Harus dengan niat dan rencana. Harus punya niat dan ren rencana. Karena kalau tak ada niat dan tidak direncanakan, itu pasti tidak akan sukses tidak akan bisa Aazan ya Allah wa iyyakum jami'an nah demikianlah beberapa perkara yang berkaitan dengan Lailatul Qadar materi kita pada hari ini ada dua Lailatul Qadar sudah jelas apa namanya kira-kira itulah dia garis besarnya kita sudah selesai membahasnya. Kemudian kita akan membahas tentang hari raya. Idul Fitri, ikhwan Fitri. Idul Fitri adalah salah satu hari besar umat Islam. Setelah berpuasa satu bulan penuh, ya akhirnya tibalah hari yang telah dinanti yaitu hari raya Idul Fitri. Kalau dilihat dari sisi bahasa, id artinya sesuatu yang kembali, yaitu satu hari yang akan selalu berulang kembali setiap tahun maka disebut dia Id yaitu hari yang selalu berulang yang selalu muncul setiap tahun berulang kembali biasanya kaum muslimin menyambut Idul Fitri ini dengan sukacita ya setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa maka sekarang tibalah waktunya untuk merayakan Idul Fitri Nah ini merupakan salah satu ikhwanifidin eh, hikmah di dalam syariat. Ya, setelah dilatih untuk apa namanya kita katakan eh, di, menggembleng diri dengan latihan-latihan ibadah yang puncaknya adalah 10 10 hari terakhir maka Islam juga tidak melupakan sisi lain dari eh, dari seorang insan yaitu apa kegembiraan diberi kegembiraan Nah tibalah hari raya Idul Fitri hari makan dan minum, hari bergembira, hari bermain-main. Di mana dibolehkan padanya yang tidak dibolehkan pada selainnya atau dimakruhkan pada hari lainnya seperti apa? Menabuh duf. Ya bergembira pada hari itu, bermain-main seperti yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Nah ini merupakan apa namanya kita katakan eh, sebagai untuk melepaskan kepenatan dari ibadah selama sebulan penuh khususnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan <clears throat> maka diberi kegembiraan kepada jiwa supaya lepas dari kepenatannya beribadah nah demikian ikhwan fillah a'azani Allah wa nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan Idul Fitri sebelum menyambut Idul Fitri pastikan Apa yang perlu dipastikan? Punya baju baru. Eh. Punya sandal baru. Tidak. Pastikan Anda sedang membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah, ikhwanifidina azani Allah wa jami'an menurut pendapat yang sahih adalah satu atau dua hari sebelum lebaran satu atau dua hari sebelum Lebaran. Itulah dia waktu untuk mengeluarkan zakat fitr. Zakat fitri. Zakat fitri adalah wajib. Farada Rasulullah zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitri. Ya. Zakat fitri, zakat fitri ini wajib atas siapa saja ini berkaitan dengan zakat jiwa. Setiap jiwa terkecuali janin yang masih ada dalam kandungan menurut pendapat yang wajib tidak dikeluarkan zakat fitrinya. Yang dikeluarkan zakat fitrinya adalah jiwa. Termasuk di dalamnya anak kecil. Kecil, besar, pria, wanita, tua, muda, budak maupun orang merdeka wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sok tamar, satu sok gandum yang wajib dikeluarkan atas hamba maupun orang merdeka, wanita maupun laki-laki, tua maupun muda, besar maupun kecil minal muslimin dari kalangan kaum muslimin. Ya, semua wajib bagi yang mampu ikhwan fillah azan Allah Dan zakat fitri ini dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan dalam bentuk bahan makanan yang dimakan di daerah atau di negeri itu. Kalau di sini bahan makanannya apa? Beras. Maka dikeluarkan zakat fitri dalam bentuk beras. Satu sok beras. Satu sok beras. Satu sok beras kira-kira ukurannya 2,5 sampai 2,7 kilogram. Kira-kira demikian ya ukurannya. Ya. Dikeluarkan dan diberikan kepada fakir miskin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang zakat fitrah ini, tentang zakat fitri ini, tu'matun lil masakin. Ya, tu'matun lil masakin sebagai bahan makanan untuk fakir miskin sebagai bahan makanan untuk fakir miskin. Mikdarnya tadi sudah kita sebutkan yaitu satu sok dari jenis makanan yang biasa dimakan di negeri tersebut. Kalau di sini tentunya apa? Beras. Yang wajib mengeluarkannya adalah kullu ya- yamunuhu min saghirin wa kabirin wa dzakarin wa unta wa hurrin wa abdin yaitu kepala keluarga yang menanggung semua yang berada di bawah tanggungannya wajib dia keluarkan zakat fitrinya ya misalnya seorang keluarga eh, seorang ayah dia mengeluarkan zakat fitrinya untuk apa untuk dirinya istrinya dan anak anaknya dan dia di, di, dan dikeluarkan diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya wala tudfa illa limustahiqiha dan tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak untuk menerimanya mereka adalah al-masakin yaitu orang-orang miskin fuqara dan orang-orang eh, fuqara wal masakin orang-orang fakir miskin berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu faradallahu rasul farada rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-saimin minal lagwi war rafathi wa tuhmatan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia yang dilakukannya selama berpuasa dan sebagai itu matan lil masakin sebagai bahan makanan untuk orang-orang miskin. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri bisa dikeluarkan kepada 8 jenis. Namun tidak ada dalil yang mendukung pendapat ini. Apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi lebih kuat di dalam hal ini yaitu zakat fitri itu diserahkan kepada fakir miskin. Maka dalam hal ini <clears throat> amil tidak berhak mengurus yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat fitri ini tidak berhak untuk mendapatkan bagiannya. Demikian pula yang lain-lain anak yatim juga tidak berhak untuk menerimanya. Kalau anak yatimnya nggak miskin, ada sebagian anggapan apa namanya pendapat yang mengatakan ya diberikan juga kepada anak yatim. Kita katakan anak yatim tidak termasuk yang berhak mendapatkan zakat fitri. Kalau anak yatim itu enggak miskin, karena enggak semua anak yatim itu miskin. Tapi kalau anak yatim itu miskin, maka dia berhak mendapatnya karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Ya. Jadi yatim bukanlah satu sifat yang membuat seorang itu dapat atau berhak mendapatkan uh, zakat fitri ini. Memang dia dapat apa? zakat harta, tapi dia tidak dapat zakat fitri, banifidin. Azan Allah wa jami'an. Jadi diberikan kepada fakir miskin. Waktunya ikhwan fillah azan Allah wa jami'an adalah satu atau dua hari sebelum hari raya. Kalau bulannya 30, maka maksudnya adalah tanggal 29 dan tanggal 30. Kalau bulannya kira-kira 29 maka dikeluarkan tanggal 28 dan 29. Tapi kan kadang-kadang nggak -kadang tentu. Yang jelas kita mengeluarkannya mulai tanggal 28. Ya, terlepas apakah bulannya nanti 30, kita boleh mengeluarkannya mulai tanggal 28 Ramadan. Jadi bukan sebagian ulama berpendapat mulai satu Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitri. Tidak. Yang benar mulai dikeluarkan dua hari atau satu hari menjelang Idul Fitri. Diriwayatkan dari Ayub dia mengatakan, "Mata kana Ibnu Umar yu'tis Kapankah Ibnu Umar mengeluarkan zakat fitrinya? Qal, maka ia menjawab, "Idza adalah amil." Jika amil sudah duduk ya di meja panitia untuk menerima zakat fitri. Artinya boleh membuat amil zakat fitri tapi ingat, amil zakat fitri tidak boleh mengambil zakat fitri kecuali dia orang miskin. Ya. Ada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, amil zakat mengambil zakat fitri. Nah, ini nggak benar. Dia nggak berhak kecuali dia orang miskin. Wa matakana yaqdul amil dan kapankah amil membuka meja penerimaan zakat fitri? Qal maka dia Ayub menjawab qablal fitri sebelum Idul Fitri biyaumin aw yaumain satu hari atau uh, satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Ya kira-kira tanggal 28 ya amil zakat fitri itu boleh membuka penerimaan zakat fitri. Ya. Nah, di masjid kita di sana juga dibuka bagi yang ingin menyerahkan zakat fitri. Waktunya uh, waktunya sudah Ibn Fidin. Hukumnya tadi kita jelaskan bahwa ini wajib atas setiap jiwa dari kaum muslimin yang mampu untuk mengeluarkannya. Dan hikmahnya tadi sudah kita jelaskan yaitu untuk apa? Untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia yang dilakukannya selama berpuasa, Ibn Fidin. ya Allah. Ya, dan batas akhirnya ya batas akhirnya adalah sampai imam naik batas pengeluarannya adalah qabla salat sebelum salat dimulai salat sebelum salat Idul Fitri dimulai Itu batasnya. Maka kita sebutkan tadi, kita ingatkan tadi, menyambut Idul Fitri yang perlu antum pastikan adalah sudahkah zakat fitrah zakat fitri ini antum keluarkan? Sudahkah antum bayarkan zakat fitri antum? Nah, ini perlu kita ingatkan. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan man addaha Nabi mengatakan man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat maka itu merupakan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat maka itu terhitung hanya hanya terhitung sedekah biasa. Ya, jadi batas waktunya adalah sampai salat dilakukan, dilaksanakan. Itu salat Idul Fitri. Jadi pastikan zakat fitri sudah diserahkan sebelum sholat berlangsung. Ya, tadi sudah kita jelaskan eh, besarnya ataupun kadarnya yaitu kira-kira kalau digramkan 2.564 gram atau 2,5 kilogram, ya, atau 8 on. Itulah dia kira-kira uh, apa namanya uh, kadar zakat fitrah itu fillah azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, setelah kita sudah keluarkan zakat fitri kita, maka perlu kita ketahui bahwa salat Id hukumnya wajib. Salat Id bukan salat sunat. Salat Id adalah salat wajib. Masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan wanita haid dan gadis dalam pingitan untuk keluar menghadirinya. Padahal untuk salat wajib lainnya seperti Jumat, beliau mengatakan salat di rumah lebih baik bagi mereka. Bahkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mewakilkan kepada seorang untuk mengimami salat Id di masjid bagi yang tidak sanggup datang ke lapangan. Para ulama dari dahulu sampai sekarang seperti Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, As-Sunani, Asy-Syaukani dan lain-lain mengatakan hukumnya wajib ain. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Utsaimin. Ya, jadi salat Id di lapangan ini merupakan syiar kaum muslimin. Maka janganlah kita mengabaikan kewajiban ini. Dan salah satu tanda ataupun indikasi yang menguatkan wajibnya salat Id bahwa salat Id ini dapat menggantikan kedudukan salat Jumat apabila bertemu antara Id dan Jumat. Nah ini merupakan salah satu tanda wajibnya salat Id karena tidak ada yang bisa mengukurkan kewajiban kecuali hal itu sama sederajat dengannya yaitu sama-sama wajib ikhwani fiddin azani Allah wa jadi jangan ya kita meninggalkan sholat ini <clears throat> nah sebagian kaum muslimin memang kita lihat ada yang sholatnya dua kali dalam setahun itu sholat id kalau sholat id nggak ada yang ketinggalan nah kita kita perlu jelaskan di sini ya bahwa yang paling banyak meninggalkan sholat id ini adalah kaum wanita. Mereka lebih suka menunggu di rumah, ya, membuat sarapan atau membuat hidangan untuk menyambut tamu-tamu hingga mereka tidak sempat keluar mengerjakan sholat. Nah ini merupakan satu kekeliruan sebenarnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wanita, bahkan wanita haid, wanita dalam pingitan, Bahkan wanita yang tak punya jilbab untuk keluar dengan meminjam jilbab temannya. Ini menekankan kepada kaum wanita untuk keluar. Padahal dalam sholat-sholat lainnya mereka ditekankan untuk sholat di rumah. Namun untuk sholat id mereka ditekankan justru sebaliknya untuk keluar. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian wanita pada hari ini yaitu lebih memilih sholat di rumah atau bahkan nggak sholat, ya sibuk di rumah menyiapkan hidangan untuk tamu ini adalah suatu kegeliruan. Ya hendaknya mereka keluar untuk mengerjakan solat id ikhwanifidin. Azani Allah wa ibnimin. Kemudian sebelum berangkat hendaknya kita jangan lupakan mandi dan berhias diri. Salah satu sunnah Nabi pada hari id adalah mandi sebelum berangkat. Dan hendaklah ia memperbaiki penampilannya. dan mengenakan pakaian yang bagus, yang terbaik yang dimilikinya. Tidak harus baru, tapi yang paling bagus yang dimilikinya. Tidak ada syarat baru, ya. Nah demikian. Itulah yang dilakukan oleh para salaf. seperti Abdullah bin Umar, beliau mandi sebelum berangkat ke lapangan. Begitu juga para tabi'in. Bahkan salah seorang sahabat tabi'in itu Sa'id bin Musayyib mengatakan sunnah Idul Fitri ada tiga. Ya pertama berjalan menuju lapangan, menuju tempat barat, Berjalan. Eh diutamakan berjalan. Walaupun boleh berkendaraan, tapi lebih lebih utama berjalan. Yang kedua makan sebelum berangkat. Ini untuk Idul Fitri. Untuk Idul Adha dan sebaliknya. Tidak makan sebelum berangkat. Tapi untuk Idul Fitri nanti disunahkan untuk makan sebelum berangkat yaitu sarapan pagi. Dan yang ketiga adalah mandi. Mandi pada hari raya Idul Fitri. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi. Apakah harus mandi setiap hari? Beliau menjawab, tidak. Tidak harus mandi setiap hari. Namun yang harus mandi adalah pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha dan Idul Fitri. Yaitu hari-hari besar ini hendaknya kita mandi. Ibn Abdul Bar berkata Para fukaha sepakat bahwa mandi sebelum berangkat Salat Idul Fitri dan Idul Adha Adalah baik bagi yang melakukannya Dan hukumnya sunat Ibn Fitin Azani Allah wa ikum jami'an Seperti yang dijelaskan oleh An-Nawawi Dia mengatakan Al-Imam Syafi'i dan rekan-rekannya mengatakan Dianjurkan mandi Untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha Ya anjuran Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ikhwanifiddin. Azani Allah wa iyyakum. Ibnu Ishaq mengatakan, aku bertanya kepada Nafi, bagaimanakah yang dilakukan oleh Ibnu Umar pada hari Id? Kita ingin melihat, ingin meliput apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar pada pagi hari Idul Fitri. Maka e, Nafi' menjawab, beliau menghadiri sholat subuh berjamaah bersama imam. Nah, pagi hari Idul Fitri ada sebagian kaum muslimin karena sibuk takbiran malam hari bahkan keliling-keliling Nah ini tidak ada sunnahnya bahkan dilarang. Ya, tidak ada sunnahnya menghidupkan malam Lebaran dengan takbiran, nggak ada. Karena takbiran itu nanti kita jelaskan mulai dari berangkat dari rumah sampai ke tempat sholat. Jadi nggak ada takbiran, ya, pada malam hari Lebaran. Ya, sebagian orang ada yang sibuk takbiran hingga apa? terlambat tidur pagi harinya nggak sholat subuh langsung sholat id <laughs> apa yang dilakukan dari Ibnu Umar pagi harinya sebelum beliau eh, beliau menghadiri sholat subuh berjamaah bersama imam kemudian pulang ke rumah setelah sholat subuh pulang ke rumah setelah pulang ke rumah lalu beliau mandi sebagaimana mandi junub mandi besar lalu mengenakan pakaian yang paling bagus yang dimilikinya ya pakaian yang paling bagus yang dimiliki bukan harus baru ya pakaian yang paling bagus yang kita miliki lalu memakai parfum yang beliau miliki kemudian beliau eh, kemudian ya keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan salat Id lalu beliau duduk menunggu imam apabila imam telah datang beliau salat bersamanya yaitu memulai salat sebelum khutbah kemudian beliau ah, kembali mendatangi masjid Nabawi lalu salat dua rakaat kemudian setelah itu beliau pulang, pulang ke rumah <clears throat> itulah yang dilakukan oleh Ibn Abbas pada pagi hari apa ah, Ibn Omar pada pagi hari di hari raya Idul Fitri Ibnu Fiddin jadi jangan lupakan mandi ya dan berhias, memakai parfum, memakai pakaian yang bagus ya pada hari Idul Fitri manifidin. Azan ya Allah baik. Baik. Tadi kita sebutkan bukan syarat harus baru ya. Pakaian yang terbaik. Artinya apa? Untuk menyambut Idul Fitri juga harus siapkan bajunya. Jadi ya, cucilah supaya bagus, bersih ya. Kemudian kalau harus setrika disetrika. Enggak harus baru. Yang penting apa? Yang penting bersih dan rapi. Allah wa Kemudian makan sebelum berangkat sholat. Tadi sudah kita sebutkan dianjurkan makan sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Id Idul Fitri. Dan sebaiknya kalau ada maka makanan yang dimakan adalah korma. Seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah tidak berangkat solat uh, tidak berangkat solat pada hari Id hingga beliau makan beberapa buah korma korma kalau ada dan kalau enggak ada makanan yang lainnya dan disukai memakannya dalam jumlah ganjil ya dianjurkan walaupun genap tak mengapa cuma dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Ya dalam riwayat lain dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah tidak berangkat sholat pada hari Idul Fitri hingga beliau makan korma sebanyak tiga atau lima atau tujuh buah. Fadilah memakan korma pagi hari disebutkan dalam hadis yang lain ibu Nabi. Di antaranya apa? Dapat menangkal sihir. Ya, nah demikian. Ya, dan di faedah-faedah yang lainnya. Ya, jika tidak ada korma, maka boleh memakan makanan yang lainnya namun diutamakan makan yang manis-manis seperti madu dan sejenisnya atau kalau tak ada juga boleh dengan minum air nah demikian Ibn seperti yang dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari nah kemudian ajalah keluarga termasuk juga kaum wanita, istri dan anak-anak untuk menghadiri sholat Eid. Rasulullah memerintahkan kepada para wanita untuk keluar menghadiri solat id. Ya, dalam riwayat Ummu Atiyah yang mengatakan kami diperintahkan, ya ini oleh Nabi agar membawa eh, membawa serta para gadis yang sudah balik dan gadis-gadis yang berada dalam pingitan pada hari id dan memerintahkan dan beliau memerintahkan agar wanita haid menjauhi tempat salat artinya tidak ikut salat tapi menghadiri ya apa namanya pelaksanaan solat Idul Fitri menghadiri apa menghadiri dakwah kaum muslimin. Demikian juga anak-anak. Dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan bahwa Rasulullah mendatangi tempat solat. Eh, di, di, dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa ia menyaksikan, ia, per, ia, ia ikut bersama kaum muslimin menyaksikan solat Id. Ya, pada waktu pada zaman Nabi tentunya Ibnu Abbas masih kecil. Ya, ini menunjukkan bahwa anak-anak juga diikutsertakan ya di dalam pelaksanaan salat Id di Khanifidin selain kaum wanita. Ya. Nah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau membawa serta keluarga beliau yang bisa dibawa ke lapangan salat Id. Ya, artinya kalau yang sakit atau punya uzur, ya tentunya ya dia sholat di rumah dia solat id di rumah. Ya, bagi orang yang punya ulur, ya tidak dapat pergi untuk mengerjakan solat id. Nah, kemudian sunnah berikutnya konfidin adalah berjalan kaki menuju lapangan tempat solat. Dianjurkan keluar menuju lapangan solat id. Nah, di sini sebutkan lapangan. Karena sunnah solat id adalah di lapangan bukan di masjid. Itulah syiar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, Madinah, beliau lebih memilih lapangan daripada Masjid Nabawi. Padahal kita tahu semua bagaimana keutamaan salat di Masjid Nabawi. Ya, bagaimana keutamaan salat di Masjid Nabawi? Ya, daripada salat di masjid-masjid yang lainnya. Akan tetapi Nabi lebih memilih salat id di lapangan daripada salat di masjid beliau, masjid Nabawi Nah ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi di dalam salat id adalah di lapangan, bukan di masjid, kecuali ada uzur seperti hujan, ya atau kondisi becek atau uzur-uzur yang lainnya. Nah itu boleh dilakukan di lapangan. Nah, <clears throat> apa boleh dilakukan di masjid? Namun pada asalnya Sholat id dilakukan di lapangan. Ya, dari situ dapat kita kekeliruan sebagian kaum muslimin yang, meng, yang memang menyiapkan masjid-masjid sebagai tempat sholat id. Nah ini keliru. Ya, ya. Sholat id yang terutama adalah di lapangan, kecuali ada udur baru boleh dilakukan di masjid. Hingga trennya sekarang ini semakin banyak tempat-tempat pelaksanaan sholat id Ya setiap masjid mengadakan solat id. Bahkan bukan masjid aja, surau juga mengadakan solat id. Ya, nah seharusnya Ikhwan Ifidin tidak perlu banyak membuat solat-solat id. Cukup dikonsentrasikan pada satu tempat yang besar. Bisa di lapangan. Nah cukup solat di situ. Di mana seluruh kaum muslimin berkumpul. Supaya siarnya lebih nampak. Daripada terpecah-pecah. Namun begitulah kondisi kaum muslimin pada hari ini. Ya, setiap masjid mengadakan salat Id. Ya, ada yang latar belakangnya latar belakangnya karena ya infak yang besar dan lain sebagainya hingga bermunculanlah tempat-tempat pelaksanaan salat Id. Sampai-sampai musalla juga mengadakan salat Id. Nah, demikian itu nanti. <clears throat> Jadi berjalan kaki menuju lapangan tempat salat Ya. Dianjurkan keluar menuju lapangan dengan berjalan kaki bila memungkinkan dan tidak memberatkan. Namun jika tempat yang dituju sangat jauh, lapangan sholat ini ternyata sangat jauh, maka boleh memakai atau menggunakan kendaraan. Dalam uh, riwayat Mursal Az-Zuhri disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengendarai kendaraan saat berjalan menuju tempat sholat id. dan saat mengantar jenazah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan termasuk sunnah adalah engkau berjalan kaki menuju tempat salat Id. Ya, berjalan kaki menuju tempat salat Id. Nah, ini merupakan syiar. Akan nampak syiar kalau e, keluar kaum muslimin itu keluar dengan berjalan kaki. Ya, dengan berjalan kaki. Kemudian mengumandangkan takbir. Satu lagi sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin yaitu bertakbir. Inilah yang disebut takbiran dengan mengangkat suara mulai dari keluar rumah hingga imam tiba di tempat salat. Nah itulah dia waktu takbiran bagi salat bagi hari raya Idul Fitri. Al-Faryabi meriwayatkan dari Abdullah bin Omar bahwa beliau mengeraskan suara takbir pada hari raya Idul Fitri saat berangkat ke tempat sholat hingga imam keluar dan beliau mengikuti takbirnya. Al Imam Syu'bah bertanya kepada Al Hakam dan Hamad, apakah aku bertakbir saat keluar menuju tempat sholat? Mereka berdua menjawab ya. Dan kaum wanita juga dianjurkan bertakbir jika aman dari fitnah. Namun tidaklah mengeraskan suaranya seperti halnya kaum wanita. Ya. Nah demikian kan Ifidin. Adapun lafal takbir ya, telah diriwayatkan dari sebahagian sahabat di antaranya adalah takbir Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau takbir Salman Al Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya diriwayatkan eh, Ibrahim An-Nakhai Ia berkata mereka bertakbir pada hari ah, hari Arafah. Di antara mereka ada yang menghadap kiblat setelah selesai salat sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Wallahu akbar, Allahu akbar walillahi hamd. Inilah dia takbir-takbir yang dikumandangkan atau yang diucapkan oleh para sahabat. Nah, demikian kami Allah wa iyyakum jami'an. Dan mengikuti sunnah mereka di dalam hal ini adalah lebih baik. Ya, daripada membuat takbir-takbir baru yang dibuat-buat oleh orang-orang sekarang, entah apa-apa yang diucapkan, entah dari mana juga berasal, Lebih baik kita mengikuti sunnah para sahabat di dalam ucapan takbir ini. Tadi kita sebutkan dalam riwayat ada tiga jenis takbir yang dikumandangkan oleh para sahabat. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar lillahil ham. Itu takbir uh, Abdullah bin Abbas atau takbir Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Atau takbir yang dikumandangkan oleh Ibn Mas'ud yaitu Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itulah dia jenis-jenis takbir yang diriwayatkan dari para salaf ikhwan fillah azan yallahu jami'an dan itu dikumandangkan seperti yang riwayat yang kita sebutkan tadi mulai dari keluar dari rumah sampai tiba di tempat salat Id dan sampai imam keluar dari dari rumahnya imam keluar dan mulai sholat ya nah itulah dia waktu takbir dan tidak dianjurkan untuk takbir berjamaah yaitu apa takbir dengan satu suara dipimpin oleh seseorang ya artinya apa takbir ini dikumandangkan oleh masing-masing orang dan setiap orang mengangkat suaranya hingga bersaut-sautan Ya tidak dengan satu suara seperti atau satu komando seperti yang diperagakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Ya. Karena ada tiga jenis takbir yang kita riwayatkan tadi dari para sahabat. Jadi tidak hanya satu jenis, tiga jenis ada yang mengucapkan takbir ini, ada takbir Salman, ada takbir Ibnu Abbas, ada takbir Ibnu Mas'ud ya. dan masing-masing saling bersautan. Dan itu lebih menampakkan syiar daripada takbir dengan dikomandoi oleh seseorang. Kemudian sunnah berikutnya adalah berangkat dengan melewati satu jalan dan kembali lewat jalan yang lain jika memungkinkan. Jika memang ada jalan lain, jika tidak ada cuma satu satu akses jalan ke situ, maka ya tidak perlu memaksakan diri untuk mencari jalan lain jika tersesat. Ya, Nah demikian. Ini sunnah Ibn Fidina Azan Ya Allah wa ya Jami'an. Tujuannya adalah, hikmahnya adalah untuk menampakkan syiar Islam pada hari itu. Ya. Nah demikian. Kemudian sunnah berikutnya adalah memberikan ucapan selamat pada hari raya Idul Fitri. Boleh mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada kaum muslimin. Seperti yang diriwayatkan dari sebagian tabi'in ya, atau sahabat dan tabi'in Abu Umama Al-Bahili dan yang lainnya mereka mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita semua. Imam Malik pernah ditanya, makruhkah hukumnya seorang mengucapkan kepada saudaranya saat kembali dari Id, takabbalallahu minna wa minkum atau ghafarallahu ghafar wa lak Lalu saudaranya membalas seperti yang diucapkannya? Beliau menjawab tidak makruh, yaitu boleh. taqabbalallahu minna wa minkum atau ghafara lana wa laka. Imam Ahmad pernah ditanya dan beliau menjawab, "Aku harap tidaklah mengapa mengucapkan selamat." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggapnya boleh bagi yang melakukannya dan bagi yang tidak melakukannya. Karena ada teladan atau ikutan bagi kedua belah pihak, yaitu yang melakukannya maupun yang tidak melakukannya. Jadi boleh saling mengucapkan selamat. Adapun apa namanya kulu amin wa antum bi khairin dan minal ain wa faizin ini nah, ini lafal-lafal yang baru ya yang lebih baik antum mengucapkan lebih baik antum mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum atau ghafara lana wa lakum dan sejenisnya seperti yang diriwayatkan dari para salaf dari para uh, sahabat dan tabi'in uh, rahimahumullah jami'an Nah kemudian yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan hari raya ini adalah berhari rayalah dengan ketaatan dan kesederhanaan. Nah ini penting. Banyak yang lepas kontrol, lepas kendali begitu hari raya. Seolah-olah baru lepas dari penjara Ramadan. Selama Ramadan seolah-olah dia di penjara dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, begitu tiba hari raya Nah, seperti orang yang lepas kendali. Ya, kembali lagi apa? Minum minuman keras misalnya. Kembali berjudi, baru hari raya pertama sudah main judi. Ya, memang selama Ramadan libur dia main judinya. Nah, begitu tiba hari pertama Ramadan ngajak teman-temannya main judi. Nah, ini Fanifidin ya, hari raya bukanlah hari untuk melampiaskan hawa nafsu. sambutlah hari, hari yang agung ini dengan ketaatan dan kesederhanaan. Jangan mubazir. Jangan menghambur-hamburkan harta tanpa faedah. Membuang-buang makanan. Jangan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut orang-orang pemboros sebagai saudara-saudara setan. -saudara Allah mengatakan, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang semakna dengan ini. Demikian juga hadis-hadis yang melarang kita untuk idoatul mal, yaitu menghambur-hamburkan harta tanpa faedah. tanpa manfaat, khususnya pada hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Ya seperti bersalam-salaman. Nah, ini banyak yang diabaikan oleh kaum muslimin. Antara yang bukan mahram dengan alasan untuk bermaaf-maafan. Apa salahnya? Setahun sekali jumpa untuk maaf-maafan, salam-salaman dengan yang bukan mahram. Nah, ini haram ikhwan fillah. Ya, tidak halal bagi seorang menyentuh wanita yang bukan mahramnya dengan berjabat tangan, baik dengan alas maupun tanpa alas. Ya, nah demikian akan difitin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Ya, <clears throat> jangan jatuh kepada perbuatan-perbuatan seperti ini pada hari Idul Fitri dengan alasan bermaaf-maafan, halal bil halal dan sejenisnya. Yang haram tetap haram walaupun pada hari Idul Fitri, bukan Fitri. Dan juga setelah masuk bulan Syawal jangan lupakan untuk menyempurnakan puasa kita pada bulan Ramadan, jangan lupakan puasa enam hari bulan Syawal. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamu dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka seolah ia telah mendapat puasa pahala puasa setahun penuh. Seolah-olah dia telah mendapat pahala puasa setahun penuh. Demikianlah beberapa perkara yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan Idul Fitri Ikhwan Fiddin Azan ya Allah wa Nah, itulah dia uh, kajian kita pada hari ini. Untuk selebihnya masih banyak sebenarnya masalah-masalah yang terluput atau yang belum terbahas pada kesempatan kali ini dan mungkin bisa kita uh, bahas lewat soal jawab yang mungkin kita berikan selama Eh, se 30 menit insyaallah Silakan bagi yang ingin bertanya. Pertanyaan dengan kertas